Langsung saja yang membawa buku halaman 34 eh setelah disebutkan tentang sanat eh kitab ini riwayat sampai kepada pengarang yaitu Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim Al-Ismaili yang ini sudah pernah kita sampaikan dahulu para ulama selalu berpegang dengan al-isnad yaitu periwayatan fulan dari fulan dari fulan dan seterusnya. Al isnad minadin laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kata Abdullah bin Mubarak seorang ulama tabi'in, al isnad periwayatan itu termasuk bagian dari agama seandainya bukan karena periwayatan tersebut maka setiap orang akan berbicara seenaknya ya. kita lompati istilah tersebut pengarang mengatakan Usulil Itikad Indalil Hadis. Ini judulnya prinsip-prinsip akidah menurut Ahlul Hadis, Ahlu Sunnah wal Jamaah. I'lamu rahimanallahu wa iyyakum. Ketahuilah semoga Allah merahmati kita semuanya anna madhaba ahlil hadis ahli sunnah wal jamaah al iqraru billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sesungguhnya madhab ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah adalah mengikrarkan, mengimani, meyakini tentang rukun-rukun iman. Yaitu yang pertama iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Wa qabuli ma nataqa ta'ala dan menerima semua yang dicantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wasahat bihi ar-riwayah an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang telah sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ma'dila an ma warada bihi. Tidak menyimpang dari apa yang telah tercantum dari sabda Rasul sallallahu tersebut. Wala sabila ila raddihi. Alul hadith, alul sunnah wal jamaah tidak membantah mengingkari sama sekali hadis tersebut. Itkanu ma'murina bittibal kita wa sunnah. Karena al-sunnah wal jamaah diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah. Madumunan lahum al-huda fihima. Yang mereka dijamin mendapatkan petunjuk kalau berpegang teguh dengan keduanya. Mashhudan lahum bi anna nabiyahum sallallahu alaihi wasallam yahdi ila siratin mustaqim. Eh karena mereka telah yakin Nabi Muhammad SAW itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Muhadzirin fi mukhalafatihi al fitnah wal azabil alim atau muhadzarin dan mereka diperingatkan eh, dari menyimpang atau menyelisihi jalannya Rasul untuk mereka mendapatkan fitnah atau azab yang pedih. Ini bisa dikatakan bab pertama dari kitab ya itikad a'immati alil hadis. Ya, eh, sekarang kita sedikit demi sedikit untuk mensyarah menjelaskan tentang ucapan tersebut. Pertama kali beliau mengatakan I'lamu rahimanallah wa iyyakum. Ketahuilah semoga Allah merahmati kita dan kalian semuanya. Artinya bahwasanya kita masal muslimin ketika mempelajari akidah al wal jamaah tentunya tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat dari Allah tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan hidayah atau taufik, tidak akan mungkin mendapatkan al-aqidah as-sahihah. Bahkan surga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin kita kita raih kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Eh maka di sini kita mengharapkan ya untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk kita mendapatkan ya nikmat Allah berupa al-aqidah as-sahihah yang merupakan harta termahal dalam hidup kita. Sebagaimana kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala, beliau mengatakan ma'an amallahu ala abdin minal ibad nikmatan a'dhama min an arafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada hamba yang lebih besar, yang lebih agung daripada nikmat orang itu mengetahui Akidah tauhid la ilaha illallah. Kalau harta kekayaan, kalau rumah mewah, mobil mahal dan sebagainya, orang kafir banyak yang memilikinya. Namun al-akidah yang soheha tidak ada yang bisa milikinya kecuali orang-orang yang memang Allah istimewakan dengan ya kasih sayangnya dengan rahmatnya. Eh, maka sekali lagi, i'lamu rahimanallahu wa iyyakum Ketahuilah semoga Allah merahmati kita semuanya bahwasanya madhab al hadis al sunnah wal jamaah ini di sini dikatakan madhab ahli hadis. Eh bukan berarti ini madhab yang baru tidak. Eh madhab al hadis yaitu madhab para al sunnah wal jamaah yaitu al firqatin najiyah madhab mereka adalah ma'an alihi wa ashabi yaitu mengikuti rasul dan para sahabat ar Shallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bertentangan dengan madhab Imam Syafi'i, madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Apalagi dalam masalah al aqidah Tidak ada perselisihan di antara ulama-ulama tersebut. Ya, dan inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar Ismail ini i'tiqad a'immati ahli hadith. Inilah akidahnya imam-imam ahli al-hadis. Makanya sudah pernah kita sampaikan ya dari akidah-akidah imam-imam tersebut. Sudah kita sampaikan akidah Imam Ahmad, akidah Imam Syafi'i di dalam majlis ini dan juga Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Tidak ada perbedaan secara eh, umum tentang akidah akidah tersebut. Ya, maka di sini sekali lagi ketika kita mengatakan ada madhab alil hadis, madhab al sunnah wal jamaah jangan terpintas ini mazhab baru. Naudzubillah min dalik. Ini adalah mazhab yang bersumberkan kepada Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh bukan mazhab yang baru. Dan arti mazhab itu sendiri adalah al-manhaj, metode. Ya. Al-mazhab artinya adalah apa? Metode. Dan tidak ada manhaj yang benar dalam beragama ini kecuali manhaj mazhab ahlul sunnah wal jamaah ad-da'wah salafiyah al-firqah najiyah at-ta'ifah al-mansurah yang sekali lagi intinya adalah ma'an alihi wa ashabi yaitu yang mengikuti rasul dan para sahabat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam madhab as-salaf sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan la aiba liman azhara madhab as-salaf wantasaba ilai wa tazza tidak tercela orang yang menampakkan madhab salaf dan menisbatkan diri kepada madhab salaf dengan mengatakan salafi atau as-salafiyun atau dakwah salafiyah dan dia berbangga dengannya. Bal yajibu qabul dzalika bil ittifaq. Bahkan wajib menerima hal itu secara ijma sepakat. Fa inna madhhab salaf la yakunu ila haqqan. Karena madhab salaf, manhaj salaf itu pasti benar. Karena apa? Allah yang mengatakan demikian, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum biihsan. Yang mengikuti para sahabat itulah yang apa? Benar. Demikian pula Allah mengatakan, fa'in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadau. Jika mereka manusia mengikuti ya imannya kalian wahai para sahabat, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Tidak ada hidayah kecuali lewat jalannya Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul SAW. Itulah yang namanya madhab as-salaf. Ya. Madhab yang ya, meniti jejak para sahabat, para as-salafu as-saleh. Apa manhaj madhab al Haji dalam akidah? Yaitu mengimani rukun-rukun iman. Ini sudah sering kita sampaikan. Secara umum, secara global, kalau kita ditanya apa itu akidah al-sunnah wal jamaah, apa itu al-akidah al-islamiyah, maka jawabnya adalah enam rukun iman. Ya, ini secara global apa itu akidah yaitu enam rukun al-iman atau bisa dikatakan ini adalah pondasi akidah al-sunnah wal jamaah. Eh, kalau kita lihat kitab-kitab akidah ulama as-salaf dan juga ulama yang ada zaman sekarang tentang akidah rata-rata ya itulah namanya akidah membahas masalah iman kepada Allah iman kepada malaikat Allah kitab-kitab Allah rasul-rasul Allah hari akhir dan iman kepada al-qada wal qadar ini secara global iman ataupun al-akidah dan ini juga termasuk bagian daripada at-tauhid mungkin ada yang bertanya apa bedanya akidah iman dan at-tauhid ini sudah pernah kita sampaikan. Akidah itu nama lain juga dari iman dan juga nama lain daripada tauhid Ada persamaan, ada perbedaan. Kalau persamaan, para ulama menamakan akidah dengan istilah tauhid Ya. Makanya ada kitab akidah judulnya Kitab Tauhid karangan Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Demikian pula karangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimallah namanya kitab At-Tauhid. Itu sinonim akidah. Demikian pula ada kitab Al-Iman. Ini tentang masalah akidah. Karangan Al-Imam Ibn Mandah. Karangan Imam Ibn Abi Syaibah. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ini namanya kitab Al-Iman. Jadi nama lain dari akidah adalah apa? At-Tauhid Al-Iman. Demikian pula usul din. Usul sunnah Ya. As-syariah ini nama-nama lain dari apa? Al-aqidah. Tidak ada nama filsafat, tidak ada nama ilmu mantik, tidak ada ilmu al-kalam dalam penamaan akidah al-sunnah wal jamaah. Makanya ini adalah ilmu-ilmu yang bid'ah yang disusupkan ke dalam ilmu akidah. Dan itu bukan bagian daripada akidahnya kaum kaum muslimin. Ya, tidak ada ulama alusnya wal jamaah mengarang kitab akidah dengan judul tadi filsafat atau ilmu mantik atau ilmu kalam tidak ada. Yang ada tadi nama kitab akidah dari ulama al-sunnah kitab as-sunnah. Eh, usul sunnah, saru sunnah dan banyak lagi ya yang dikarang oleh para ulama namanya as-sunnah. Ada lagi nama akidah dengan istilah at-tauhid. Seperti tadi karangan Imam Ibnu Kemudian juga Kitabus Syariah karangan Imam Al-Ajurri. Ada lagi namanya Asuddi Asusunnah wa Tiqaduddin karangan Imam, Imam Abu Hatim Ar-Razi. Eh, dan juga uh, Abu Zu'ar Razi rahimahullah taala. Demikian pula eh, kitab Al-Aqidah yang dikarang oleh banyak para al ulama. Tidak ada satupun yang bernama ilmu kalam, ilmu mantik ataupun filsafat ya. Apa itu akidah al wal Jamaah? Yaitu enam rukun iman. Ini seperti yang juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Aqidah Wasitiyah. Beliau dalam mukadimah atau awal kitab mengatakan amma ba'du fahada i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis ahli sunnah wal jamaah wahia wa huwa al imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wa al iman bil qada'i wal qadari. Ya, kata Syekhul Islam Taimiyah Allah inilah akidah al firqatin najiyah, kelompok yang selamat, al mansurah yang ditolong, atau taif al mansurah, ahli sunnah wal jamaah sampai hari kiamat. Apa akidah mereka? Beliau sebutkan enam rukun iman, tersebut. Ini secara global kalau kita ditanya apa itu akidah ahli sunnah wal jamaah ya enam rukun iman tersebut. Eh di sini disebutkan eh, ya empat rukun iman. eh, nanti akan disebutkan bagian yang lainnya. Yang empat di sini ingin kita sedikit mempelajari meskipun tidak secara detail eh karena mempelajari secara detail ini butuh waktu eh, bisa tahunan eh, ya kita saja ini sekedar wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Eh ketika kita belajar di Universitas Islam Madinah, eh di kuliah dakwah dan usuluddin, iman kepada Allah itu dua tahun kita pelajari. Ya. Tahun pertama kita mempelajari iman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah. Itu tahun pertama. Tahun kedua kita pelajari asma wa sifat secara khusus. Jadi satu tahun eh, kita belajar tentang asma wa Ya. Tahun ketiga baru belajar iman kepada para malaikat, eh, kitab-kitab dan juga kepada para rasul. Jadi ini kita nggak mungkin menjelaskan secara terperinci. Ini secara global yang pertama al-iqraru billah. Eh, makanya kita ini sekarang eh tidak hanya makanan, ilmu pun masih instan kita sebetulnya. Ya, namun mala yudrakulu la yudrak Apa yang tidak bisa digapai semuanya tidak mesti ditinggalkan keseluruhannya. Ya, masata'tum. Adapun al-iqrar billah, ya, iman kepada Allah. Adapun dalil tentang rukun iman ini ada dalam Al-Qur'an dan juga ada dalam hadis Rasulullah Wasallam yang dikenal dengan hadis apa? Jibril. Ya, mal iman fa alil iman. Jibril bertanya apa itu iman? Beliau Rasul menjawab, antuk mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusul wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Adapun dalam Al-Qur'an ada di dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan laisal birra antuwal wujuhakum kibal masyiq wal walakin al birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan itu engkau memalingkan wajahmu ke arah barat dan timur, akan nabi kebaikan itu engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kitab dan para an-nabi. Disebutkan lima rukun al-iman. Mana iman kepada takdir dalam ayat yang yang lain. Inna khalaq inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan dengan takdirnya dan juga banyak ayat yang lainnya. Adapun iman kepada Allah, kata para ulama, iman kepada Allah ini mencakup empat hal. Ya, iman kepada Allah ini mencakup empat hal. Yang pertama, iman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat iman kepada asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun penjelasan lebih lanjut, yang pertama iman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan oleh para ulama karena ada sebagian orang yang mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu khususnya orang-orang ateis. Ya, meskipun secara asal mereka tidak mungkin bisa apa? mengingkari hati kecil mereka yang pasti ada keyakinan Allah itu ada. Disebutkan oleh para ulama diantaranya Syekh Muhammad bin Saimin dalam Sarah Usul Iman, beliau mengatakan iman kepada wujudnya Allah ini ada empat dalil yang menopang atau mendukungnya. Yang pertama dalil secara al-fitrah. Eh, secara fitrah manusia sebetulnya tidak ada yang mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap jiwa manusia sebelum terlahir ke atas muka bumi ini, Allah telah mengambil persaksian dari mereka. Ya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min durim dzurriyyatahum wa asyadahum al anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini kata para ulama ketika manusia masih di alam arwah, masih belum terlahir di semuka bumi ini, Allah berfirman, "Wa akhadha rabbuka min bani adama min dhuhrim dzurriyyatahum." Eh, ingatlah ketika Rabbmu mengambil persaksian dari anak manusia, eh ketika masih di alam arwah. eh, mereka dikatakan alastu birabbikum bukankah aku Rabb kalian? Semua menjawab bala. Benar, engkau adalah Rabb kami. setelah fitrah manusia apa? Meyakini tentang wujudnya Allah swt wa taala bahwa Allah itu ada ya. Bahkan kata para ulama Firaun ya, meskipun dia dalam lisannya mengatakan ana a'la, aku rob kalian yang paling tinggi, dia dalam hatinya sebetulnya yakin Allah itu apa? Ada. Dalilnya apa? Allah menyatakan ya tentang ucapan eh, Fir'aun tersebut adalah dusta belaka. Hatinya meyakini Allah berfirman, wajahadu biha wastaikonata anfusum dunman wa uluwa. Fir'aun dan kaumnya pengikutnya jahadu. Al-juhud itu artinya mengingkari dalam lisan dengan lisan namun apa hati meyakini. Makanya Allah mengatakan wastaikonata anfusuhum sedangkan hati mereka meyakini. Karena apa mereka merusakkan? Karena kesombongan mereka, Padahal hatinya apa? Hati kecilnya meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Secara fitrah tidak ada orang yang mengingkari wujudnya Allah. Orang ateis pun juga demikian. Namun karena kesombongan mereka, mereka apa? mendustakan dengan lisan mereka sedangkan hati mereka istiqanatha anfusum dunman wa ulwa. Ini dalil secara fitrah manusia pasti meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Dalil tentang wujudnya Allah ini secara ya al-akal, secara akal. Bahwasanya akal yang sehat ya tidak mungkin ada yang mengingkari wujudnya al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta langit dan bumi. Karena apa? Kalau secara akal saja tidak mungkin ya HP yang seperti ini atau yang apapun bentuknya tidak mungkin ada dengan apa? sendirinya. Pasti ada yang apa? Menciptakannya pada sesuatu yang sangat apa? Remeh sebetulnya dibandingkan langit dan bumi. Ya, antum lihat juga sedotan ini remeh misalnya. Namun tidak akan mungkin ada dengan sendirinya. Ya, ada yang apa? Membuatnya, ada yang mencipta, ada pabriknya. Apalagi langit dan bumi pasti ada yang apa? Menciptakannya. Demikian pula ya, masjid seperti yang kita Eh duduk di dalamnya di sini. Sekarang alhamdulillah ada AC-nya masya Allah. Gak mungkin AC tiba-tiba ada nongol sendirian. Ya, ada yang apa? Ya membawanya juga ada yang menciptakannya. Demikian pula adanya langit dan dan bumi. Makanya diceritakan dahulu Abu Hanifah rahimahullah pernah berdialog dengan orang ateis tentang apa wujud Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mau berdialog, beliau mengatakan sebentar, ya, Aku mau cerita kata Abu Hanifah. Aku ya bagaimana pendapatmu tentang sebuah kapal yang berlayar di lautan ya tanpa ada nakodahnya. berlayar sendiri kemudian mendarat atau apa istilahnya. kalau ke pelabuhan berlabuh di pelabuhan menurunkan penumpang barang dengan sendirinya kemudian berlayar sendirian tanpa nakoda. Kata orang ateis tersebut tidak mungkin mustahil. Ya, maka kata Imam Abu Hanifah, apalagi langit dan bumi yang ya secara teratur seperti ini pergantian malam dan siangnya, ya bulan dan matahari ya, tidak mungkin ada dengan apa? secara akal tidak mungkin. Sesuatu ada tanpa apa yang mengadakannya. Sekali lagi, secara apa? Akal sudah tetap adanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga apa? Allah cantumkan di dalam Al-Quran Karim tentang dalil akal seperti ini. Ya, secara akal dalam Al-Quran juga ada dalil tentang hal ini. Artinya Al-Quran itu di samping menjelaskan secara eh, ya, nas dan juga secara apa? Logika. Allah mengatakan am min ghairi am humul khalikun. Apakah mereka diciptakan tanpa yang menciptakan ataukah mereka yang menciptakan sendiri? Suatu hal yang apa? Mustahil. Maka apa? Sungguh Kafir orang yang mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala padahal itu sesuatu yang sangat amat tidak mungkin bisa apa? diingkari. Makanya para ulama banyak mengkafirkan kelompok filsafat yang mereka karena akalnya yang sangat picik, eh mereka ya mungkin apa istilah yang dipelajari di sekolah itu bahwasanya bumi ini ada dengan sendirinya dengan teori-teorinya. Eh tanpa ada apa? Yang menciptakannya. Yang dikenal dengan teori apa itu? Hah? Iya. Ini salah satu penganutnya adalah Ibnu Sina. Iya. Ibnu Sina termasuk orang-orang yang dikafirkan oleh para ulama di Syekh Ustaz Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala karena dia meyakini alam semesta ini ada tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa? Dia ikut ajaran eh, filsafat yang ekstrim yang menuhankan akalnya sampai ke blinger meniadakan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Eh, makanya sungguh sangat disayangkan kalau ada sebagian dai yang masih eh, mempromosikan nama Ibnu Sina sebagai apa cendekiawan muslim. Eh, dalam urusan dunia mungkin ilmunya baik, namun dalam akidahnya eh, rusak bahkan apa kufur oleh karena itulah banyak ulama mengkafirkan Ibn Sina karena dia apa? termasuk penganut ajaran tadi, tidak meyakini ya sang Khalik yang menciptakan alam semesta dan juga dia mengikuti ajaran kelompok sekte Syiah Batiniyah. Ya kalau kita antum pelajari bagaimana ucapan para ulama tentang Ibn Sina ini sangat amat luar biasa kerasnya mereka karena memang sangat kufur ucapan-ucapan Ibn Sina tentang masalah al-aqidah tentang masalah wujudnya alam semesta tanpa campur tangan Al-Khaliq Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi yang banyak tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Ya, mereka lebih senang dengan istilah-istilah eh tadi cendekiawan dengan istilah eh filsafat dan sebagainya padahal eh mereka banyak merusak akidah kaum muslimin. Ini yang sudah kita sampaikan tadi dalil Secara logika yang ada di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan am min ghairi am Apakah mereka diciptakan eh tanpa sang pencipta atau mereka yang menciptakan sendiri? Ini sesuatu yang apa tidak? Mungkin semuanya eh biadillah Allah khaliku kulli Allah pencipta segala segala sesuatu. Makanya teori-teori dalam ilmu-ilmu biologi dan sebagainya terkadang perlu ditasfiah ya. Makanya banyak cendekiawan yang kebringer karena apa? Tidak ya kembali kepada al khaliq Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan oleh para ulama dalam Sahih Bukhari disebutkan suatu saat ada seorang sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu yang awalnya masih musyrik, dia pernah mendengarkan Rasul membacakan ayat ini dalam surat At-Tur tadi. Am min humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sang pencipta atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kata Jubel bin Mut'im pada waktu masih musyrik, Rasul membacakan kepadanya surat At-Tur sampai kepada ayat tadi, kata Jubel bin Mut'im, kada kolbi an yatira. Eh hampir-hampir hatiku ini apa? Terbang melayang. Karena apa? Ya sangat takjub dengan ayat tadi. Kemudian dia pun masuk apa? Al-Islam. Dikarenakan bahwasanya kalau ada sang pencipta maka dialah yang wajib untuk apa? diibadahi. Eh, meskipun Allah musyrikin yakin ada yang sang pencipta, cuma tidak cukup hanya itu saja. Eh, mereka kembali kepada al-khaliq dalam al-ibadah. Ini sekali lagi itu dalil secara logika tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin eh, diingkari secara akal yang yang sehat. Kemudian yang ketiga, wujudnya Allah didukung oleh dalil secara syariat ya. Di antaranya kata para ulama bukti tentang adanya hal ini yaitu diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, eh diturunkannya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala baik yang terdahulu sampai yang terakhir yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau direnungkan sedikit demi sedikit tentang syariat tersebut sungguh sangat luar biasa. Tidak mungkin ada dengan apa? sendirinya. Eh tentang masalah misalnya syariat Islam saja, bagaimana indahnya syariat Islam, bagaimana eh hikam di, di hikmah di eh salat berjamaah misalnya di masjid sungguh luar biasa. Eh al fuqara, eh al agniya tidak ada perbedaan. Eh tidak perlu teori-teori orang barat ya eh, bahwasanya Islam sudah mendahului mereka dengan eh, kebersamaan dengan tidak adanya perbedaan di antara manusia eh karena al khaliqnya satu ini menunjukkan bahwa syariat Islam memang jadi apa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga syariat-syariat dalam ya mencegah manusia berbuat kriminalitas misalnya. Kalau orang membunuh orang mukmin dengan sengaja dikisas. Apa faedahnya? Walakum fil kisasi hayatul albab. Bahwasanya dalam kisas itu ada apa? Kehidupan bagi manusia yang lainnya. Eh, ketika orang itu melihat orang itu dikisos, dibunuh ketika dia membunuh orang lain, dia akan berpikir kalau membunuh orang orang lain. Ada keamanan. Eh, kalau mau direnungkan dengan akal yang sehat, eh maka sungguh luar biasa syariat Islam dan itu tidak akan mungkin kecuali dari apa? Al Khaliq ya sang pencipta manusia yang paling tahu tentang kemaslahatan manusia itu sendiri. Ya, sekali lagi, kalau kita lihat itulah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala adanya syariat-syariat tersebut itu menunjukkan adanya Al-Khaliq yang menurunkan syariat tersebut. Kemudian kata para ulama yang keempat di antara dalil tentang wujudnya Allah dari secara al-hissi, secara apa? panca indera. Secara apa? Panca indera. Di antaranya adanya mukjizat para al-anbiya. Ya, bagaimana ketika orang musyrikin meminta menantang kepada Rasul untuk mendatangkan apa? mukjizat di antaranya dibelahnya bulan. Maka Allah apa? Allah tunjukkan. Ini luar biasa. Eh pada zaman itu dibelahlah bulan yang mungkin tidak akan ada lagi setelahnya. Allah mengatakan iktarabati satu wansakol komar telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan sebagai bentuk ya keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang mengijabahi ya, atau yang memberikan support kepada Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala ketika orang musyrikin menantang Nabi Muhammad tunjukkan bukti kalau engkau sebagai nabi yaitu dengan apa engkau belah bulan Allah pun mengijabahi permintaan ayat eh, mereka ini salah satu bentuk wujudnya Allah Subhanahu wa taala atau intinya keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah memberikan mukjizat kepada para al anbiya. Demikian pula secara panca indera, kita insya Allah mungkin pernah merasakan ketika kita berdoa, ya Allah, berilah kami demikian dan demikian. Allah apa ijabah? Itu salah satu apa bukti keberadaan Al Khalik Subhanahu wa taala. Di antaranya juga peristiwa eh, perang Badar ketika Rasulullah SAW merasa khawatir sahabat beliau sangat sedikit dibandingkan orang-orang musyikin Ya, tiga banding satu. Kaum musyrikin kurang lebih seribuan, sedangkan kaum muslimin tiga ratusan. Ya, tiga kali lipat jumlah orang-orang al-musyrikin. Maka apa? Rasul beristighosa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ittastaghitsuna rabbakum fastajabalakum rabbukum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati. Kata Allah Taala, ingatlah ketika kalian beristighosa Istighosah artinya meminta pertolongan kepada Allah dikala kritis, dikala egenting, dikala marah bahaya. Itu namanya apa? Al istighosa. Adapun al isti'ana ya karena berdua ikan ya sa'in isti'ana itu minta pertolongan eh, secara umum, tidak dikhususkan ketika apa? susah. Dan istighosanya Rasul tidak apa? berjamaah. Rasul sendirian, para sahabat justru apa melihat Rasul apa istighosa tersebut. Di antaranya ketika itu Rasul sangat khusyuknya, eh sampai selendang beliau jatuh kemudian Abu Bakar Siddiq merapikannya. Ini adalah istighosanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itas rabbakum." Kat, ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian, maka apa kata Allah? "Fastajabalakum rabbukum." Allah pun apa mengijabahi istighosah kalian dengan apa? Menurunkan bala bantuan berupa seribu malaikat. Eh, malaikat ini adalah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala secara apa? panca indah dan itu disaksikan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertolongan Allah turun ayat ketika mereka berisi beristighosa minta tolong kepada Allah dan mereka betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman kepada Allah yang pertama, iman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah itu dinisbahkan kepada kata-kata Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Rabb sendiri itu artinya Allah sebagai sang pencipta Al-Khaliq, sebagai sang Al-Mudabbir, pengatur dan sebagai Al-Malik, sebagai sang penguasa. Jadi kata-kata Rob itu mencakup tiga ini. Allah sebagai sang pencipta, sang penguasa, dan sebagai sang pengatur alam semesta. Dalil tentang rububiyah Allah sangat amat banyak. Eh, di antaranya tadi surat Al-Fatihah sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja bagi Allah, Rabb semesta alam. Demikian pula Allah berfirman tadi dalam surat Az-Zumar, Allah khaliqu kulli Allah pencipta segala segala sesuatu. Ini yang wajib untuk diimani. Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang mengatur semua alam semesta, Allah yang memiliki semua alam semesta ini. Manusia adalah makhluk Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Dari sini kita wajib untuk mengingkari orang-orang yang masih menyekutukan Allah dalam masalah tauhid ar-rububiyah ini. Ya, karena apa? Masih banyak di antara manusia bahkan kaum muslimin yang masih meyakini adanya yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, adanya yang mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mungkin sebagai contohnya, eh sebagian kaum muslim meyakini Nyi lorok tidur yang mengatur apa? eh, laut selatan, pantai selatan. Ada pula yang mengatakan, oh tempat ini ada yang menunggu, ada yang mengaturnya. Kalau enggak memberikan sesaji nanti kualat misalnya. Ini adalah apa? Bentuk kesyirikan dalam ar-rububiyah. Yang mana orang musyrikin masih lebih baik eh zaman jahiliyah itu lebih baik daripada sebagian kaum muslimin di zaman sekarang ini dalam masalah ini. Karena apa? Orang musyrikin zaman jahiliyah mereka tidak ada yang meyakini adanya Rob selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Banyak dalam Al-Quran. Allah jelaskan misalnya dalam surat Luqman. Wala sa'atahum man khalaqa samawati wal ardu layakulun Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka Nabi Muhammad siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab Allah. Wala sa'atahum man khalaqahum layakulun Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka orang musyrikin jahiliyah siapa yang menciptakan mereka, mereka serentak menjawab Allah. Qul man yarzukukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayit wa yukhrijul mayita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayquluna Allah katakan Nabi Muhammad siapakah yang menurunkan rezeki dari langit dan bumi siapa yang menciptakan lang, pendengaran dan penglihatan siapa yang mengeluarkan dari yang hidup kepada yang mati dan dari yang mati kepada yang yang hidup Ya mungkin ada yang bertanya apa maksud mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yang hidup dari yang yang mati. Contohnya telur dan ayam. Telur dari mana? Ayam yang masih hidup. Ayam dari mana? Telur yang apa? Hakikatnya yang suatu yang mati. Namun apa? Bisa mengeluarkan apa? Yang itu. Itu adalah contoh arti Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dari yang hidup kepada yang yang mati. Kemudian Allah mengatakan, "Wa may amro" dan siapa yang mengurus semua urusan ini, serentak orang musyrikin menjawab, "Fasayakulunallah." Mereka meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin masih ada yang meyakini ada manusia-manusia, makhluk-makhluk yang mengurusi alam semesta ini. Kalau mereka tidak berbuat demikian dan demikian, nanti kualat. Ini adalah apa? Syirik yang berkaitan dengan rupiah yang orang musyrikin zaman jahiliyah mereka masih apa? Lebih baik dari orang-orang seperti ini. Kemudian mengapa mereka orang musyrikin jahiliyah dikatakan musyrikin padahal mereka meyakini tentang rububiyah Allah karena eh, poin yang ketiga tidak mengimani secara murni uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan mereka musyrikin itu bukan berarti mereka tidak pernah menyembah Allah bukan. Namanya israf, asyirku itu menyekutukan, eh menduakan Terkadang beribadah kepada Allah, terkadang beribadah kepada apa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah dibayangkan namanya syirik itu hanya ya murni menyembah selain Allah. Itu termasuk syirik, betul. Ya, orang-orang Buddha, Hindu dan sebagainya, mereka murni menyembah selain Allah, patung-patung dan sebagainya. Betul, mereka adalah musyrik. Namun jangan lupa yang termasuk kesyirikan yaitu mencampur adukan yaitu antara menyembah Allah dengan menyembah apa? Selain Allah. Itu yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Apa dalilnya? Akhir-akhir surat Al-Ankabut Allah mengatakan faida roki fil fulki ja'allah mukhrisina lahuddin falamma najam ilal barri idahum yusyrikun. Apabila orang-orang musyrikin berlayar di lautan tertimpa musibah mereka apa? Da'awallaha mukhlisina lahuddin. Berdoa kepada Allah dengan apa? Al-ikhlas. Falamma najjahum ilal bari idahum yusyikun. Ketika mereka sampai di daratan, baru mereka berbuat syirik. Kata para ulama, kaum musyikin jahiliyah mereka bertauhid ketika dalam keadaan susah, namun berbuat syirik ketika dalam keadaan senang. Dalam keadaan suka mereka berbuat syirik, dalam keadaan duka mereka apa? Bertauhid. Namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin pada saat sekarang ini sebagian mereka ya berbuat syirik kala suka maupun maupun di kala suka eh mereka memberikan nazar mereka kepada kuburan keramat, kepada wali-wali yang telah mati, menyembelih ya hewan-hewan ternak untuk diberikan kepada tadi penunggu kuburan keramat atau kepada ya gunung-gunung keramat atau tempat-tempat keramat yang lainnya yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. La'an Allah man dabalighirillah. Rasul mengatakan laknat Allah bagi yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dikala susah sebagian kaum muslimin berbuat syirik kepada Allah. Dikala susah lebih dasar lagi. Ya. Diberikan musibah berupa PHK misalnya datang ke kuburan keramat minta-minta eh di sana. Eh padahal yang sudah dikubur Eh masa buka lowongan kerja tidak mungkin. Ya. Jangankan untuk merespon permintaannya mendengarkan saya tidak akan mungkin bisa. Inta layas la yasma'u du'akum. Jika akan berdoa kepada yang telah mati, tidak akan mungkin mereka apa bisa mendengarkan doa kalian. Karena apa? Alamnya berbeda. Kita di alam dunia, mereka di alam barzah. Eh, ada jurang apa? pemisah, dinding pemisah antara kita dengan mereka yang di alam kubur. Inna kalatusmiul mauta. Sesungguhnya engkau tidak akan mungkin bisa mendengarkan ucapanmu kepada yang telah meninggal. wama antabi anta bimusmi'in man fil kubur. Tidak akan mungkin kalian bisa mendengarkan ucapan kalian kepada yang di dalam kuburan. Ini sekali lagi sebagian kaum muslimin mereka berbasirik di kala susah eh, maupun senang dikala suka maupun duka. Sedangkan dahulu zaman jahiliyah mereka syiriknya dalam keadaan ya senang saja dalam keadaan susah mereka tahu Allah yang mengentaskan musibah tersebut wa iyam saskallahu bidurrin fala kasyifalau illa illa huwa ini sekali lagi yang wajib untuk dijadikan bahan introspeksi dari eh, kaum muslimin bahwasanya eh, kaum muslimin tidak akan mungkin bisa baik kalau mereka masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala terutama dalam masa tauhid al-uluhiyah. Makanya eh, para nabi dan para rasul mereka sangat amat eh, ketol untuk mendawakan tauhid al-uluhiyah ini. Karena apa? Inilah eh, pembeda antara mukmin dengan kafir, mukmin dengan al-musyrik. Mereka para anbiya wa mereka paham karena mereka dibuat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan tauhid inilah manusia akan bisa meraih kebahagiaan di dunia maupun di di akhirat. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Beliau mengatakan, "Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala." Ini semuanya dikarenakan tadi, eporos perselisihan, pertikaian antara para nabi dan kaum mereka itu dalam tauhid ar uluhiyah ini. Adapun dalam rububiyah secara umum mereka yakin Jangankan saya kaum muslimin tadi, ya kaum musyrikin jahiliyah mereka yakin tentang rububiyah Allah. Namun perbedaannya dalam tauhid al-uluhiyah. Ini mulai zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad dan sampai akhir zaman eh, banyak manusia yang berbuat syirik kepada Allah dalam masalah al-uluhiyah. Rasul juga pernah mengatakan la taqumu sa'a hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku mengikuti jejak orang-orang al-musyrikin. Makanya dakwah tauhid harus terus digencarkan karena banyak masih saudara-saudara kita yang terjerumus ke dalam bang kesyirikan. Kita tidak mau menfonis mereka langsung musyrik murtad tidak. Namun paling tidak wajib kita nasihatkan ini syirik yang wajib untuk apa? Dijauhi. Karena ini merupakan yang membatalkan amal ibadah ayat eh, kita semuanya. Nah, ini iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala yang mana kalau kita perhatikan dari awal surat Al-Qur'an sampai akhir itu berkaitan dengan tauhid yang satu ini. Ya. Al-Fatihah. Apa pertengahannya? Iya karena budua iya karena stain. Awal surat sudah apa? Ditekankan masa tauhid al-uluhiyah. Ini yang paling penting. Demikian pula pada apa? Surat yang terakhir. Kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Al-isti'adzah minal ibadah meminta perlindungan apa termasuk ahli ibadah. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad. Meminta perlindungan kepada ewal yang telah mati. Perlindungan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, demikian pula kalau kita perhatikan semua eh, surat-surat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an itu arahnya kepada tauhid al-uluhiyah ini. Kita salat untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah, Rabb semesta alam. Memang inilah sekali lagi yang paling penting dalam kehidupan manusia dan demikian pula yang paling penting dalam agama kita yaitu tauhid al-uluhiyah. Makanya rukun Islam yang pertama apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditekankan terus oleh eh, para nabi dan para ar-rusul. Demikian pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, tetap dakwah beliau tentang masalah apa? Ya, at-tauhid ila an yuwahidallah sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala 13 tahun Rasul menggembleng para sahabat manusia dengan kalimat tauhid di kota Mekah. Ya, syariat salat hanya ada pada akhir-akhir beliau mau hijrah ke kota Al-Madinah 10 tahun pertama di kota Mekah tidak ada syariat kecuali at-tauhid. Qulu kalimat qulu la ilallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah kalian akan selamat. Ya tentunya ucapan dan juga sebagai amal perbuatan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian pula kalau kita perhatikan syariat sholat. Ya, dari awal sampai terakhir, ini yang masalah apa? Atau hid Allahu Akbar. Allah yang besar. Yang lain ya minggir dahulu. Ya, tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah iyyaka na'budu kali terus diwajibkan. Bahkan itu termasuk apa? Rukun rukun salat tidak sah tanpa apa? Tadi. Demikian pula kita eh membaca tasbih subhanallah apa arti subhanallah mensucikan Allah mensucikan Allah dari apa dari sekutu-sekutu eh, ya kita ketika mengatakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah al subhanallah bil a'la kita mensucikan Allah subhanahu wa taala apa arti subhanallah yaitu tadi mensucikan Allah dari sekutu-sekutu dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Ahad. Ini yang wajib untuk apa? Kita selalu pegang bahwasanya ya la ma'budah bihaqin ilallah tauhid uluhiyah ini merupakan pondasi dari semua amal ibadah kita tidak ada manfaatnya amal ibadah kita tanpa at-tauhid sebagaimana salat tidak bermanfaat tanpa al-wudu ini yang mungkin bisa kita sampaikan aku luka hada wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin ya mungkin sebelum kita akhiri mohon maaf insyaallah ahad depan eh, Selasa depan kita liburkan sementara karena kita ada safari dakwah di eh, Lombok insyaallah taala.